Berikutnya adalah i'rabul a'dadi al-ma'tufati. Yaitu i'rab dari bilangan-bilangan al-ma'tufah yang diperantarai dengan harful adfi. Kata beliau, al-juzu al-awwalu min al-a'dadi al-ma'tufati ay allazi qabla al-wawi qabla al-wawi yu'rabu. Juz yang pertama atau bagian yang pertama dari bilangan-bilangan ma'tufah ay tafsiriannya di sini yaitu huruf yang terletak sebelum huruf waw ya atau angka yang terletak sebelum huruf wawu yu'rabu dia itu di i'rab wala matu i'rabihi dan tanda i'rabnya al harakatu adh-dhahiratu tanda i'rabnya itu menggunakan harokat yang zahir yang terlihat jelas <clears throat> artinya nanti tergantung dari amilnya apa tuntutan amil pada juz yang pertama itu. Kalau tuntutannya rofa, maka juz yang pertama itu dibaca rofa. Tuntutannya nasab, juz yang pertama dibaca nasab. Tuntutannya majrur, maka juz yang pertama itu dibaca majrur. Amma allazi ba'dal wawi Adapun huruf atau angka yang terletak setelah wawu tabi uma qoblal wawi. Maka dia itu mengikuti apa yang terletak sebelum wawu. Namanya kan wawu di situ harful atfi. Artinya hukumnya dia itu maktuf. Tergantung dari maktuf alainya. Maktuf alainya rofa, dia dirofakan ma'tuf alaihnya nasab, dia dinasobkan, ma'tuf alaihnya jer, dia dijerkan. Contoh, najaha wahidun wa ishruna taliban. Telah berhasil 21 orang pelajar laki-laki. Wahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wahidun sini sebagai fa'il. Dan fa'il itu menuntut keadaannya harus dirofakkan karena dia isi mufrad Tanda rofaknya dengan dhamma. Isruna al-wawu harfu atfin. Isruna di situ wawunya adalah huruf atof. Isruna ismun ma'tufun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Dia isruna di situ adalah isim yang dimaktufkan, yang diatofkan dengan perantara huruf atof. Marfu'un tanda rof, dirofakkan. Karena tadi wahidun dirofak maka dia pun dirofak. Wa alamatu raf'ihi tanda rafa'nya itu al wawu menggunakan waw. Li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkar salim. Karena dia itu mulhaq kepada jamak muzakkar salim. Wa mislu ra'aitu wahidan wa isyrina taliban. Wahidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Wahidan juz yang pertama itu dibaca nasab karena memang tuntutan amilnya menuntut harus nasab sebagai mafulubi Tanda nasabnya dengan fathah. Adapun istrina dia itu nanti dinasobkan juga karena dia sebagai maktuf. Tanda nasobnya itu menggunakan ya. Kenapa? Li'annahu mulhakun bijam ilmu muzakkari salim. Karena dia itu mulhak kepada jama' muzakkar salim. Itu jelas ya. Kemudian contoh tu ala wahidin wa ishrina taliban. Ya, saya mengucapkan salam kepada 21 pelajar laki-laki. Wahidin ismun majrurun bi ala. Wahidin dibaca majrur karena kemasukan harfu jar ala tanda jarnya menggunakan kasroh. Ishrina al wau harfu atfin, ishrina ma'tufun majrurun wa jarri al-ya'u li'annahu mulhakun bijam ilmu zakari salim. Kemudian contoh najahat ihda wa ishruna talibatan. Ihda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ihda di sini dibaca rafa, namun karena dia berbentuk isim maksur, tanda rofanya itu menggunakan dhamma muqaddarah. Ilahnya karena ta'azzur. Ishruna karena diperantarai dengan harful atfi maka seperti penjelasan yang di atas tadi. Kemudian ra'aitu ihda wa ishrina talibatan atau kemudian juga salam tu ala ihda wa ishrina talibatan. Ini pembahasannya persisnya, Cuman perbedaan satu muqaddar, satu zahir. Muqaddar karena dia isi maksur, i'rabnya muqaddar, kasra muqaddar, nas fathah muqaddar. Jadi ringkasnya, kalau dia bilangan ma'tuf, maka yang terkena hukum i'rob, yang mendapatkan hukum amil, itu juz yang pertama, bagian yang pertama. Adapun juz yang kedua, atau dikatakan bagian yang kedua, yang terletak setelah huruf atof, dia itu hanya mengikuti ma'tuf alainya. Ma'tuf alainya rofa, dia rofa, dengan waw, karena mulhak bijam ilmu zakar salim, ma'tuf alaihnya nasab, dia nasab dengan ya karena mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Ma'tuf alaihnya majrur dengan ya majrur, dia pun juga majrur. Cuman karena dia mulhaq jamak muzakkar salim, tanda jarnya menggunakan ya. Wal khulasatu. Sekarang ringkasannya ya dari pembahasan yang dari kemarin kita baca itu inilah yang dibuat ringkasan oleh beliau al-a'dadu min salasatin ila tis'atin bilangan 3 sampai 9 tukhalifu al-ma'duda dia itu selalu menyelisihi ma'dudnya ini baik ketika mufrad atau baik dia ketika murakkab. Keadaannya dia itu nanti selalu menyelisihi ma'dudnya. ay yu'annasu ma'al ma'dudi al-muzakkari. Maksudnya, bilangan 3 sampai 9 itu dimu'annaskan ketika bersamaan dengan ma'dud yang muzakkar. Apabila ma'dud yang dihitung itu adalah isim yang muzakkar, maka bilangan adat dari 3 sampai 9 itu dimuannaskan. Wa yuzakkaru dan dia dimuzakkarkan ma'al ma'dudi al muannas. Kalau bersamaan dengan ma'dud yang muannas. Takulu salah satu auladin atau salah su banatin. Salah satu muannas karena auladin itu muzakkar dan hukum untuk menghukumi makdud itu yang dilihat adalah hukum mufradnya bukan hukum jamaknya. Kalau auladin kan jamak taksir ya. Jamak taksir dalam kaidah bahasa Arab dihukumi muannas sehingga kalau nanti 3 sampai 9 makdudnya kan harus jamak. Kalau nanti itu ya berarti tidak ada hukum muzakkar muannasnya karena semua jamak taksir itu dihukumi muannas. Maka aulad di sini dihukumi muzakkar karena mufradnya dia itu adalah waladun. Waladun muzakkar, salah satun muannas. Jadi kalau untuk melihat makdud ya, seperti yang pernah anak jelaskan juga, untuk melihat ma'dud itu muzakkar ataukah mu'annas itu dilihat di mufradnya. Jangan lihat jamaknya. Karena kalau jamak taksir yaitu semuanya dihukumi mu'annas. Jadi kenapa di sini dikatakan salah satun pakai angka tiga eh pakai tanda mu'annas? Karena auladin itu dihukumi muzakkar, mufradnya waladun. Kemudian salah subanatin ya tiga orang anak wanita ya di situ salah su memakai tanda muzakkar tanpa tak marbuto kenapa karena banatin itu dihukumi muannas ya karena lafadz mufradnya adalah bintun bintun muannas maka salah su dibuat muzakkar itu angka 3 sampai 9 ya 3 sampai 9 itu selalu menyelisih makdudnya baik ketika mufrad, murakkab ataupun nanti dia itu ma'tuf. Dia itu selalu menyelesaikan ma'dudnya. Kemudian Al-adadu asyratun Iza kana mufradan bilangan 10 apabila dia mufrad ai laisa murakkaban dia tidak murakkab ya memang 10 bukan 11 sampai 19. Kalau 11 sampai 19 itu angka 10 murakkab. ka kahukmil adadi min salasatin ila tis'atin. Hukumnya itu seperti hukum bilangan 3 sampai 9. Ai yukhalifu al ma'duda. Bilangan 10 itu selalu menyelisihi ma'dudnya. Takulu engkau katakan akumta akomtu fi makkata asyrata ayyamin wa asyra layalin. Saya tinggal menetap di Mekah itu selama 10 hari 10 malam. Ya, 10 hari 10 malam. Di situ asrota dibuat muanna muannas karena ayyamin itu di, dihukumi muzak muzakkar, mufradnya adalah yaumun. Yaumun muzakkar, asyratun atau asyrata dibuat muannas. Wa asyra layalin. Asyra yang kedua dibuat muzakkar. Kenapa? Karena layalin dihukumi muannas. Layalin jama' taksir dari lailatun lailatun muannas maka asyara asyara ya dibuat muzakkar. Jadi kalau bilangan 10 itu selalu mencocoki makdudnya, eh selalu menyelisih makdudnya. Hukumnya sama dengan bilangan 3 sampai 9, selalu berselisih dengan makdud atau dengan tamiznya. Ini bisa dipahami ya. Faiza kanatil ashratu murokkabatan ma'a Apabila bilangan 10 nanti dia murokkaba tersusun ma'a ghairiha bersama selain daripada dirinya fa inha tuwafiqu al ma'dudah. Maka kalau dia murokkaba, maka hukumnya berubah. Bilangan 10 ini nanti selalu mencocoki makdudnya. Jadi kalau dari 11 sampai 19, angka 10-nya nanti itu selalu mencocoki makdud. Kalau sendiri tidak murokab, mufrad 10 saja, bukan 11 sampai 19, dia itu selalu menyelisih makdudnya. Tapi kalau mencocoki, eh kalau dia murokabah, maka dia selalu mencocoki makdudnya. Contohnya, qara'tu salasa asrota kisotan. Saya membaca 13 kisah. Ya. Salasa tetap muzakkar karena makdudnya muannas. Paham ya? Kisotan kan muannas. Salasa tetap muzakkar karena salasa itu bilangan 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi makdudnya, baik dia mufrad atau dia murakkab. Di sini kan murakkab. Artinya dia tetap menyelisihi makdud. Makdudnya muzakkar, dia muannas. makdudnya muannas, dia muzakkar. Adapun asyra karena tadi dikatakan kalau bilangan 10 murakkab bergabung dengan 1 sampai 9 berarti 11 sampai 19 dia itu selalu mencocoki makdudnya. Kisatan mu'annas, asyrata mu'annas. Atau korotu salah satu asyara kitaban. salah satu dibuat mu'annas. Kenapa? Karena makdudnya kitaban muzakkar. Tadi sudah kita sebutkan 3 sampai 9 selalu menyelisih makdud. Dia mufrad, dia murakkab ataupun yang lainnya. Adapun asyara itu dibuat muzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya muzakkar. Kenapa saling mencocoki di sini? Karena bilangan 10 ini sudah murokkab. Kalau bilangan 10 sudah murokkab dengan angka yang lain, dia selalu mencocoki ma'dudnya. Tapi kalau bilangan 10 itu mufrad, tidak bersambung dengan angka yang lain, maka dia selalu menyelisihi ma'dudnya. Kemudian bilangan ahada asyara dan isna asyara. Bilangan 11 dan 12. Ahada asyara itu lafat untuk muzakkar. Wa ihda asyrata itu lafat untuk muannas. Wa isna asyara itu lafat untuk muzakkar. Wa isnata asyrata itu lafat untuk muannas. Faham? Jadi kalau kita katakan ahada asyara berarti dia itu lafaz muzakar. Kalau kita katakan ihda asyrata itu lafaz untuk muannas. Liannahu sabaka liannahu sabaqa al-qawlu bi anna adadaini wahidun wa isnani yuwafiqani al-ma'duda. Karena sudah berlalu pembicaraan bahwasanya dua bilangan yaitu bilangan satu dan bilangan dua itu keduanya selalu mencocoki makdutnya. Makdutnya muzakkar dia muzakkar Makdutnya muannas dia muannas wal ada du asyratun dan bilangan sepuluh yuafiku aidon ma'atarkib dia itu juga mencocoki makdutnya ya ketika dia tar tarkib. lizalika naqulu al-adadani yuwafiqani al-ma'duda tazkiran wa ta'nisa. Oleh karena itu kita katakan dua bilangan 11 dan 12 keduanya itu selalu mencocoki ma'dudnya. Karena kan kalau satu sama dua itu kan selalu mencocoki ma'dud. Sedangkan bilangan 10 itu juga selalu mencocoki ma'dudnya. Berbeda 3 sampai 9. 3 sampai 9 menyelisih makdud. Kalau 10 mencocoki makdud. Artinya kalau 13 sampai 19 makdudnya nanti muzakkar, tiganya mu, eh, tiganya muannas, 10-nya mu, muzakkar. Paham? Tapi kalau 1 sama 2 itu keduanya selalu mencocoki makdud. Ya, 1 sama bilangan 2 itu selalu mencocoki makdud. Sedangkan bilangan 10 juga itu selalu mencocoki makdud ketika merokat. Artinya lafadznya bisa sama. Ahada asyara, ahada muzakkar, asyara muzakkar. Di situ pasti makdudnya muzakkar. Kemudian ihda asyrota, ihda muannas, asyrota muannas. Di situ makdudnya tentunya juga muannas karena saling mencocoki. Isna asyara itu isna muzakkar, asyara muzakkar. Makdudnya tentunya muzakkar. Terus isnata asrota lil muannas. Isnata untuk muannas, asrota juga untuk muannas. Di situ mahdudnya juga muannas. Ya, itu bilangan 11 dan 12. Kemudian 13 sampai 19. Al-adadu asratun atau asyara yuwafiqu kama sabaqa nahum rokabun. Bilangan 10 dia itu selalu mencocoki makdudnya nanti ya. Ya, yuwafiqu situ maksudnya mencocoki mencocoki makdud. Kenapa? Kama sabaqa nahum rokabun. Sebagaimana yang telah berlalu alasannya karena dia murakkab bilangan 10 kalau merokap itu selalu mencocoki ma'dud. Kalau mufrad menyelisih ma'dud. Wal adadu min salasatin ila tis'atin dan bilangan 3 sampai 9 yukhalifu kama sabaqa. Dia itu selalu menyelisihi ma'dudnya sebagaimana yang telah berlalu. Seperti ishtara itu salah sata asyara kolaman Salah sata muannas kolaman muzakkar. Kolaman muzakkar, asyara muzakkar. Kalau asyara ini murokab, baru mencocoki ma'dud. Kalau asyarahnya nanti mufrad, dia selalu menyelisihi ma'dud. Kemudian ishtaro itu salasa asyrota kisotan. Ya. Salasa dibuat muzakkar, asyrota dibuat mu'annas, kisotan dibuat mu'annas. Karena angka 10 kalau murokab dia selalu mencocoki ma'dudnya. Kemudian alfazul uqud, lafat-lafat uqud min isyrina ila tis'in dari bilangan 20 sampai 90 wal mi'ati wal alif wal alfi wa mudha'afatuhu wa mudha'afatihima dan dari bilangan 100 dan bilangan 1000 dan kelipatan keduanya la yataghayyaru lafdhuhuma lafat keduanya nanti itu tidak ada yang berubah ma'al muzakkari awil muannasi. Tidak ada yang berubah lafatnya baik ma'adudnya nanti itu muzakkar atau ma'adudnya itu muannas. Ya lafatnya tetap seperti itu. Ya. Isruna tetap isruna bacanya. Mau ma'adudnya muzakkar tetap bacanya isruna mau ma'dudnya mu'annas tetap bacanya isruna bukan kalau muzakkar isruna kalau mu'annas isrotuna enggak lafadznya tetap satu paham sawaun akanat mufradatan sama saja baik lafadz ini nanti dia lafadz yang mufrad berarti dibaca isruna salasuna arbauna khamsuna itu namanya mufrad Amma atufatan atau dia dimaktufkan. Berarti seperti salah satun wa isruna. Ya. Salah satun wa isruna kita kitaban misalkan. Dia tetap dibuat muzakkar. Tetap dibaca isruna. Baik ketika dia mufrad. Kalau mufrad itu maksudnya isruna, salasuna, arba'una, khamsuna atau dia maktuf. Maktuf berarti pergandengan dengan angka yang lain, berarti 21, 27, paham? 32, 45, itu bergandengan dengan angka yang lain. Tetap sama seperti li isruna Sodikon, Saya memiliki 20 sahabat. Mafhum? Sadiqan muzakkar, isruna tetap dibaca muzakkar. Isruna di sini mufrad ya. Isruna di sini mufrad, bukan ma'tuf. Kalau ma'tuf nanti dia bergandengan dengan angka lain. Kemudian seperti Al-yaumu arbaun wa isruna sa'atin. Ya. Satu hari itu ada 24 jam. Ya. Di sini dia maktuf karena bergandengan dengan angka 4. Bukan mufrad lagi ya. Sini sudah maktuf. Sa'ah di sini itu mu'annas. Arb, uh, e, isruna tetap dengan lafadznya isruna, tidak berpindah. Karena memang lafadznya cuma satu. Adapun arbaun di situ dia dibuat dengan lafadz muzakkar. Karena apa tadi? Bilangan 3 sampai 9 itu selalu menyelisih makdudnya. Baik ketika dia mufrad, dia murakkab atau dia ma'tuf. Di sini ma'tuf tetap menyelisihi atau as atau situna daqiqatin. Satu, satu jam itu ada 60 detik. Ya. Situna tetap dibaca padahal daqiqah di situ mu'an mu'annas. Tetap situna, tidak dibaca sitatuna tidak. Tetap situna lafadznya cuma satu. Sama ya contoh yang berikutnya itu ma'i alfu junaihin wa mi'atu kursin. Ini nama mata uang. Kemudian berikutnya Iza zukira al-ma'dudu awalan Summa utbi'a bil adadi jaza amroni. Apabila makdud disebutkan pertama kali. Kemudian setelah itu diikutkan dengan bilangan, maka boleh dua perkara. Jadi kan harusnya kan bilangan dulu baru makdud Ini makdud dulu baru bilangan ta'nisul adadi ma'al ma'dudi al-muzakkari wa tazkiruhu ma'al muannasi ala tafsili as-sabiqi Yang pertama memuannaskan bilangan bersama makdud yang muzakkar. Jadi kalau makdudnya muzakkar, bilangannya muannas. Dan memuzakkarkan bilangan bersama makdud yang muannas. Alat tafsili as-sabiq sebagaimana perincian yang telah berlalu seperti haitsu taqulu ini bacanya kutubun khamsatun, buku yang lima. Ya, atau majallatun khamsun. Majalah-majalah yang lima. Kutubun harusnya kan khamsatu kutubin. Harusnya kan seperti itu. Nah, di sini kutubunnya didahulukan sebagai ma'dud, khamsahnya diakhirkan sebagai adat. Hukumnya kalau makdudnya muzakkar, maka bilangannya muannas. Karena kutubin jamak taksir, mufradnya adalah kitabun yang muzakkar, maka khomsatun dibuat muannas. Majallatun itu mufradnya adalah majallatun. Ya. Maka khomsun dibuat muzakkar. Itu kalau makdud didahulukan. Hukumnya seperti itu. Yang kedua, muwafaqatus sifati lil mausufi fit tazkiri wa ta'nisi. Dia itu mencocoki sifat untuk yang disifatinya. Ya. Pada jenis muzakkar dan muannasnya. Kalau sifatnya muzakkar maka mausufnya itu dibuat muzakkar. Kalau sifatnya oh kalau mausufnya muzakkar, sifatnya muzakkar. Kalau mausufnya muannas, sifatnya muannas. Maksudnya sifat di sini adalah nanti naat. Seperti kutubun khamsun Homsun di sini kan mausu ah, di Homsun di sini kan sifat sebagai naat ya. Mausufnya atau man'utnya itu adalah kutubun. Muwafaqatus sifat. Sifat mencocoki mausuf, artinya naat mencocoki man'utnya. Karena khomsun eh, man'utnya yaitu kutubun muzakkar, maka khomsun dibuat muzakkar atau majallatun khom, majallatun khamsatun. Karena majalla di sini adalah muannas mufradnya, maka khamsatun juga dibuat muannas kalau makdudnya didahulukan. Ya, itu dua hukumnya. Apabila makdud itu didahulukan. Berikutnya ta'riful adadi wa tankiruhu memakrifatkan bilangan dan menakirohkan bilangan. Seperti sudah saya bilang kemarin, memang ini anak sengaja baca saja. Kalau ada yang kurang difahami nanti ditanyakan gitu. Karena pembahasan ini dulu pernah kita rincikan dengan bahasa yang sedikit berbeda. Tapi pembahasannya sebenarnya sama. Memakrifatkan bilangan, eh, ya memakrifatkan dengan alif lam maksudnya, dan menakirohkan bilangan. Idza kana al-adadu murakkaban, kalau bilangan itu adalah bilangan yang murakkab, dakhalat alif lam alal juz'i al awal, Maka alif lam itu masuk pada juz yang pertama. Seperti as-salasata asyara kitaban, zurtu as-sab'a asyrata makbaratan. Ya, qara'tu ya. Saya telah membaca 13 buku, saya telah mengunjungi 17 makbaroh kuburan. Nah, di sini dilihat as sata memakai alif lam adapun asharohnya tidak memakai alif lam. Jadi kalau mau memakaikan alif lam pada sebuah bilangan apabila apabila bilangannya adalah bilangan yang merokap maka alif lam dimasukkan pada juz yang pertama. Itu. Adapun juz yang kedua tidak diberi alif lam. Salah satunya saja dan itu juz yang pertama. Yang kedua, idza kana al-adadu mufradan dakhalat alaihi alif lam bi syartin alla tudhafa al-a'dadu salasatun ila tis'atin wa ma bainahuma. Apabila bilangannya itu adalah bilangan yang mufrad, artinya bukan murakkab dan bukan ma'tuf, maka masuk kepada bilangan mufrad tadi alif lam. Langsung dikasih alif lam. Tapi syaratnya bilangan 3 sampai 9 dan apa yang berada di antara keduanya itu tidak dimudofkan. Paham? Bilangan 3 sampai 9 itu dan apa yang berada di antara keduanya itu 4 sampai 8 itu tidak diidofahkan. Seperti al-wahidu, al-isnaini, as-salasatu, al-arba'atu, al-khamsatu, as-sittatu, as-sab'atu, as-samaniyatu, at-tis'atu, al-ashratu, al-mi'atu, al-alfu. Di sini semuanya tidak ada yang mudhof. Maka alif lam langsung masuk kepadanya. Paham? Kalau bilangannya mukot dan tidak mudhof, alif lam langsung dimasukkan. Yang ketiga, salis izakanal al-adadu min alfazil okod. Kalau bilangan itu termasuk dari lafat-lafat uqud, dakhalat alif lam alaihi mubasyaratan. Maka alif lam itu masuk kepadanya secara langsung. Seperti marrat alaiha alayya al-arba'una yauman. Telah berlalu atasku 40 hari al-arba'una ini adalah lafat ukud. Langsung al-arba'una. Atau tasodaktu bi sab'ina junaihan. Ya. Saya bersodako dengan 70 junai. Atau indi as-salasuna sodikon. As-salasuna 30. Termasuk dari lafat ukud. Maka kalau ingin dikasihkan alif lam, langsung memakai alif lam. Saugul adadi ala wazni fa'ilin. Membuat bilangan mengikuti wazan isim fa'il. Ya. Jadi boleh membuat bilangan dengan mengikutkan wazan isim fa'il. Berarti kalau ahadun menjadi wahidun, fa'ilun. Isnani menjadi asani, ya. Nanti kalau sitatun bukan menjadi satitun ya. Asat itu bukan, tapi menjadi asadisu. Ya. Sitatun kan angka 6. Kalau dibuatkan isim fa'il, lafadznya bukan asatitu, sitatun ya. Bukan itu. Tapi asadisu. Lafadznya berpindah. Lihat ya kaidahnya dulu, kaidah ringkasnya dulu seperti ini tujuan tujuan membuat bilangan dengan lafat isim fa'il. Itu ada tiga. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ada sebuah bilangan, kita pindahkan kepada lafat isim fa'il, Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, litadullah ala zat untuk menunjukkan kepada sebuah zat. Itu fungsi yang pertama. Yang ketiga, wa makna muayyanin untuk menunjukkan makna yang jelas. Ya. Ketika sebuah bilangan dibuat kepada wazan fa'ilun itu untuk menunjukkan makna yang semakin jelas. Kemudian yang ketiga untuk menunjukkan tertib berurutan. Makanya kalau dibaca itu al-wahidu, al-ula, asani, ya, kemudian nanti asali, Arabi al-khamis, al sadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itu menunjukkan untuk berurut berurutan. Seperti di buku kita itu ya, Lihat di buku kalian itu karena tulisannya ta'riful adadi wa tankirihi wa tankiruhu. Di situ kan ada angka satu itu kalau dibaca bukan ahadun. Angka dua bukan isnani, bukan begitu bacanya karena ini kan menunjukkan berurutan berarti bacanya al-ula yang pertama, asani yang kedua, asalis yang ketiga. Cara bacanya seperti itu nanti. Karena tujuan dari bilangan ketika dibuat mengikuti wazan isim fa'il untuk menunjukkan tartib berurutan. Jadi kalau kalian baca ada angka-angka yang seperti ini, itu jangan membaca eh, ahadun yang pertama misalkan nggak cocok atau isnani kedua nggak cocok karena ini berurutan bukan acak kecuali angkanya sendiri-sendiri cuma ditulis angka tidak ada urutannya kalian boleh buat seperti itu wa ih ahadun eh, isnani salah satu itu bisa Ya, atau yang ketiga tadi itu jangan dibaca salah satu, Enggak begitu bacanya, tapi dibaca asalisa. Yang ketiga. Paham? Itu tujuannya kenapa ada bilangan diikutkan wazan isim fa'il. Untuk menunjukkan makna berurut. Paham ini? Jadi kalau ada bilangan-bilangan yang misalkan al-ismu salah satu anwa'in isim ada tiga bagian. Terus ada angka satu, angka dua, angka tiga Cara membacanya nanti itu ikutkan wazan isim fa'il. Jangan wa, bukan wazan isim fa'il. Cara membacanya dengan mengikutkan wazan isim fa'il. Kalau satu, yang ke satu bukan al wahidu ya, jarang penggunaannya itu. Kalau yang ke satu itu adalah al-ula, yang pertama. Ya. Asania yang kedua, asalisa yang ketiga. Ya Yajuzu siyaqatul a'da di ala wazni fa'ilin. Boleh membuat bilangan-bilangan atas wazan isim fa'il seperti asani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru. Itu boleh. Wa yajuzu ayyatiha ba'da sighati fa'ilin kalimatu asrotin Dan boleh datang setelah siqo fa'il, isim fa'il, kata asrotun. Itu boleh. Seperti al-hadi asyara. Ya. Al-hadiyata asyara. Eh, al-hadiyata asyrota. Asani asyara. Asaniyata asyrota. Ila akhirih. Sampai yang terakhir. kita cukupkan subhanaka allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka